bi irsalihi ila alamin dan kemuliaannya Nah, ini kemuliaan dengan diutusnya beliau sebagai rasul kepada seluruh alam. Habbaba ilaihi al-khala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwat menyendiri meninggalkan keramaian manusia yang pada waktu itu manusia berada dalam kegelapan jahiliyatun jahla masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Allah nadhara fi qulubil ibad bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati para hambanya fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad Lalu beliau, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mendapati kalbunya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebaik-baik kalbu. Sebaik-baik hati. Fastafahu li nafsihi wa ba'athahu wa ba'athahu li risalatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memilih Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Allah Jalla wa'ala pun mengutusnya untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyadh bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan Inna Allah yanzuru ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi lalu kemudian Allah murka kepada mereka baik kaum Arab Demikian pula kaum Ajam. Disebabkan karena kekufuran mereka dan menyembah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali yang masih tersisa dari orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya dari ahlul kitab فبعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبتليه به maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai ujian di mana beliau menyeru kepada umat manusia pada seluruh umat manusia tidak terkecuali dari kalangan Yahudi dan Nasara agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya dan membenarkan beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam maka Allah Jalla wa ala berkehendak untuk memberi kasih sayang kepada hamba-hambanya dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya maka Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul pilihan Allah untuk diutus kepada seluruh alam. Namun sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan banyak goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan pada diri beliau senang berkhalwat senang menyendiri dan ini adalah muqaddimat pendahuluan-pendahuluan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mengangkat beliau sebagai Rasulullah penutup para nabi dan rasul maka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah alaihi salatu sama sekali tidak pernah merasakan ibadah yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dari penyembahan kepada berhala kepada patung-patung dari selain Allah subhanahu wa taala. maka dijadikan kecintaan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyendiri fakana yatahannatsu bighairi hira maka beliau pun bertahannus di gua Hira yang dimaksud tahannus yaitu at-ta'abbud beribadah sebab pada masa itu di antara bentuk ibadah yang mereka lakukan adalah menyendiri. Dan itu adalah sisa-sisa dari ajaran Ibrahim Khalilullah alaihi assalatu wassalam. Az-Zuhri rahimahullahu taala ketika beliau meriwayatkan hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang awal turunnya wahyu maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pada waktu itu dijadikan kesenangan beliau menyendiri. Fakana yatahannats. Dan dia yakni Rasulullah alaihi salatu wasallam bertahannus. Az-Zuhri ketika meriwayatkan hadis ini beliau menjelaskan makna at-tahannus Kata beliau wa huwa at-ta'abbudul layali dzawatil adad. Yaitu beribadah beberapa malam lalu kemudian kembali lagi ke rumahnya. Setelah itu mempersiapkan lagi untuk berangkat lagi. Beberapa malam menyendiri, kembali lagi dan begitu seterusnya. Dan Rasulullah alaihi salatu memilih gua Hira untuk menyendiri itu, bertahanus itu, beribadah. Gua Hira. Salah satu gua yang ada di Makkah. Bagi siapa yang melihat kondisi gua Hira ini lalu kemudian dia membayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu. Gua Hira ini berada di tempat yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi sekali untuk berjalan sampai ke sana mengalami banyak kesulitan. Seorang akan melewati batu-batu keras. Kalau sekarang sudah dimudahkan ya. Seorang lewat jalan itu sudah sangat dimudahkan. Naik ke atas itu sudah ada uh, aspal ya, jadi mobil bisa naik ke bagian bawah. Tapi sudah menanjak Kemudian di akhir ya persinggahan mobil nggak bisa naik lagi, jalan kaki dari tempat itu dengan jalur sekarang yang lebih dimudahkan ya kurang lebih satu satu setengah jam. Naam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa itu betapa sulitnya untuk bisa mendaki terus ke atas untuk mendatangi Ghar Hira. Kama kana yasna'u dhalika muta'abbidu dhalika zaman. Sebagaimana yang dilakukan pada masa itu adalah orang-orang yang beribadah pada zaman itu. Memang disebutkan bahwa pada zaman itu kebiasaan mereka adalah menyendiri. Salah satu tata cara ibadahnya mereka berkhalwat. Termasuk di antara mereka yang melakukan hal itu adalah Waraqah bin Naufal. Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa itu? Anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang nantinya ada pertemuan antara Rasulullah alaihi wasallam dengan Waraqah, anak paman Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Naam. كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية Hal ini disebutkan oleh Abu Talib dalam kasidahnya. Yang dimaksud kasidah yakni kumpulan bait-bait syair ya. Kasidah. Bukan kasidah yang yang kita kenal di Indonesia ini. Qasidah maksudnya kumpulan bait-bait syair yang masyhur al-lamiyah. Disebut lamiyah karena bait-bait syair tersebut diakhiri dengan lam. Disebutkan oleh Abu Talib wa thawrin wa man arsa thabiran makanahu wa raqin li birrin fi hira'in wa nazilih. Wa thawr. Thawr ini nama bukit ya, Bukit Thawr. Wa man arsa thabiran. Dan siapa yang mengokohkan ya, mengokohkan dirinya untuk menjadikan Thabir sebagai tempatnya. Thabir ini juga bukit di Makkah. Waraqin libirrin. Dan di antara mereka pula ada yang naik untuk apa? Libirin, untuk berbuat kebaikan. Fi hirain, yaitu di gua hira, wanazili, dan turun, yakni turun naik. Menuju gua hira. Yang dimaksud oleh Abu Talib di sini adalah apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima wahyu. Nah, akan menjadi syahid perkataan Abu Talib waraqin libirin fi hirain bahwa dia naik turun menuju Hira untuk berbuat kebaikan Ini menunjukkan bahwa yang masyhur pada masa itu ada tempat-tempat khusus seperti sabir, Hira, Thaur yang biasa dijadikan oleh sebagian mereka untuk menyendiri meninggalkan keramaian manusia dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fafaja'ahu al-haqq. Lalu kemudian kebenaran itu pun datang kepada beliau. Kebenaran itu pun datang kepada beliau al-haq. Yani Jibril alaihi salam yang datang membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bighal hira'in fi Ramadan. Dan beliau ketika itu berada di gua Hira bertepatan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar walahu minal umri arba'una sanatan walahu minal umr arba'una sanah ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun dan ini adalah merupakan usia matangnya seseorang apabila dia telah mencapai usia 40 tahun Allah Jalla wa'ala berfirman, "Falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan." 40 tahun. Adalah usia kematangan seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam di usia di mana beliau berada di usia yang paling matang. Ya, Faja'ahu al-malaku. Maka datanglah kepada beliau al-malak. Yaitu Jibril. Alaihi salam. Di bulan Ramadhan. Dan ini juga menunjukkan keutamaan bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan. Alladhi unzila fihi al-Quran. Faqala lahu iqra. Maka Jibril pun berkata kepadanya, bacalah. Qala lastu biqari. Lastu biqari. Aku tidak pandai membaca. Faqattahu. Faqattahu. Yang dimaksud ghattahu dalam riwayat yang lain dengan ta. Faqattani. Yang dimaksud adalah mendekat bahwa Jibril alaihissalam mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha minhul jahdu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam merasakan kesulitan yang sangat yakni namanya seorang ketika didekap semakin keras semakin sulit bagi seorang untuk bernafas maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Dia didekap oleh Jibril alaihissalam sampai beliau merasa kesulitan. Nah, para ulama menjelaskan mengapa Jibril mendekapnya. Di antara hikmahnya adalah untuk memberi semangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kemudian dia siap untuk menjawab apa yang dikatakan kepadanya dan menerima apa yang disampaikan kepadanya. Thumma arsalahu kemudian Jibril melepaskannya kembali. Faqala qra. Lalu Jibril kembali berkata, "Bacalah." Qala lastu biqari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak mampu membaca." thalathan sampai tiga kali. Seperti itu keadaannya. Didekap lagi. Kemudian dilepaskan lagi. Lalu diperintahkan lagi untuk membaca. Lagi-lagi Rasulullah SAW mengatakan, Aku tidak mampu membaca. Thumma qala, kemudian setelah itu, Jibril alaihi salam mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sambil membawa wahyu dan membacakannya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yakni jangan kamu membacanya dengan menyerahkan kemampuan kepadamu menyerahkan pada dirimu sendiri tanpa kamu menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika engkau membaca sambil engkau bertawakal memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbik bacalah dengan nama Rabbmu Alladhi khalaqa. Dialah Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Dialah Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalami 'allama al insana ma lam ya'lam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan ini adalah merupakan ayat-ayat yang pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau diperintahkan untuk membaca dan ayat-ayat ini disebutkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara faedah yang penting untuk kita ambil bahwa Allah Jalla wa ala memerintahkan untuk membaca dan itu adalah bahagian dari menuntut ilmu yang menunjukkan keutamaan ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan ilmu kepada hamba-hambanya 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam yang pertama kali diperintahkan oleh Allah tabaraka taala adalah membaca belajar menuntut ilmu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu adalah merupakan bagian yang tertinggi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin seorang akan mampu beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah kecuali dengan mempelajari agama Allah, menuntut ilmu syar'i. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din siapa di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya kebaikan maka dia menjadi orang memahami agama Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya ayat-ayat ini faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarjufu bawadiruhu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang sambil membawa ayat-ayat ini yang dibacakan kepada beliau alaihi salatu wassalam tarjufu bawadiruhu bergetar tubuh beliau ya yang dimaksud bawadir yakni daging yang terletak antara pundak dan leher itu namanya bawadir maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemetar beliau ketakutan kondisi apa ini ya Beliau belum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tidak biasanya beliau merasakan dan mendapatkan hal itu selama beliau berada di Gua Hira. Namun ketika itu terjadi sebuah kejadian yang belum pernah beliau merasakan sebelumnya. Melihat sosok makhluk yang makhluk ini beliau tidak mengetahui sebelumnya. Apa itu? Yang memerintahkan dia untuk membaca. Lalu apa yang dibacakan kepadanya? Beliau sama sekali sebelumnya tidak mengerti. Ma kuntat tadri mal kitab walal iman. Engkau dahulu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membimbing kamu dan mengajarkan padamu ilmu. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang dalam keadaan beliau ketakutan gemetar. Ya. Fa'akhbara bidzalika Khadijah. Lalu beliau pun mengabarkan kepada Khadijah, wa qala qad khashitu ala aqli. Sambil beliau mengatakan, sungguh aku mengkhawatirkan akalku. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa qad khashitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku ini. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW khawatir? Alhasil terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan di sana ada 12 pendapat dalam menafsirkan rasa takut yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ketakutan beliau itu karena apa? Ya, ada yang mengatakan beliau mengkhawatirkan jangan sampai beliau terkena penyakit gila. Sebenarnya itu khayalan semata. Ada yang mengatakan beliau khawatir akan ada sesuatu yang akan memudaratkan beliau, ada yang menyakiti beliau atau yang semisalnya. Nah, menunjukkan bahwa beliau belum mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Fatabbatatuhu. Maka Khadijah radhiyallahu taala anha mengokohkan hati suaminya menenangkan beliau alaihi salam. Wa qalat dan beliau berkata, yakni Khadijah, "Abshir." Tenanglah kamu. Kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Tidaklah demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu sama sekali. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tasduqul hadis dan jujur ketika berbicara. watahmilul tahmilul kal. Yang dimaksud tahmilul kal yaitu engkau membantu seorang yang tidak mampu menyelesaikan perbuatannya sendirian. watu'inu tu'inu ala nawaibid dahar Dalam riwayat Al-Bukhari watu'inu ala nawaibil haqq. Dan engkau senantiasa memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tu'inu ala nawabil haq ini uh, secara umum ya. Kalimat yang sifatnya umum mencakup semua kebaikan yang pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khadijah memberikan menghibur suaminya di saat suaminya dalam keadaan ketakutan. Dan ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau sangat-sangat cinta kepada Khadijah. Sebab dialah istri pertama beliau yang berjuang bersama beliau dan yang senantiasa memberikan hiburan kepada beliau alaihi salam dan memberikan ketenangan pada diri beliau alaihi assalatu wassalam. Dan di dalam hadis ini juga para ulama menyebutkan faedah bahwa merupakan satu kebaikan ketika ada seorang yang mengkhawatirkan atas dirinya bahwa ada sesuatu yang akan menimpanya. Tenangkan dia dengan kebaikan yang pernah diamalkan. Insya Allah kamu tidak mengapa. Kamu seperti ini, seperti ini. Selama orang itu istiqamah, kalau seorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dan dia telah berjalan lurus insyaallah taala, Allah Subhanahu wa taala selalu dalam perlindungan yang akan memeliharanya, akan memberikan perlindungan kepadanya. Maka kamu jangan takut, jangan khawatir atau yang semisalnya. Fi awsafin ukhar jamilah pada sifat-sifat yang lain yang disebutkan pula oleh Khadijah addadatha yang disebutkan oleh Khadijah min akhlaqihi dari akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi yang disebutkan oleh Khadijah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya memuji seseorang apabila tidak dikhawatirkan orang itu lupa diri terkena penyakit ujub bangga dengan dirinya merasa tinggi di atas yang lain jika demikian maka haram tidak diperbolehkan namun kalau tujuannya adalah untuk menenangkan dia dan kita mengetahui dia adalah seorang yang tidak suka mengangkat dirinya maka beri pujian dengan tujuan kebaikan tidak mengapa yang demikian tidak Mengapa? Maka Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bahwa Khadijah mengatakan kepada suaminya, "Wa taksibul ma'dum." Dan engkau adalah seorang yang memberi bantuan kepada orang yang tidak memiliki harta sama sekali ya memberi bantuan dengan orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Dalam riwayat yang lain dikatakan pada beliau, waktu adil amanah" dan engkau adalah seorang yang selalu menunaikan amanah. Tidak pernah berkhianat ketika dititipkan kepada sesuatu. Maka dia menjaganya dengan penuh amanah. Tasdiqan min halahu dan apa yang disebutkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahwa dia membenarkan apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang demikian tidaklah mengkhawatirkan. Wa tathbitan dan mengokohkan suaminya. Wa i'anatan 'alal haqq dan menolongnya untuk berada di atas kebenaran. Fahiya awwalu siddiqin lahu. Maka Khadijah adalah orang yang pertama kali yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa akramaha. Nah. Baik, sampai di sini ikhwan insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.